telah menyimpang dalam apa yang telah diyakini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuhu dan para sahabatnya. Di antara perkara yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah setelah beliau membahas tentang mizan tentang keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang mizan tentang timbangan amalan beliau masuk kepada sebuah pembahasan tentang sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara hamba-hambanya nanti pada hari kiamat pada hari kiamat yang berbicara adalah Allah yang diajak bicara adalah makhluk kita manusia Allah berbicara hakiki betul-betul Allah yang berbicara bukan suara yang Allah ciptakan tidak yakni Allah yang berbicara bisautin wa harfin yang kita bisa mendengar firman Allah ya. karena Allah berbicara bisaut ya. ada suara yang didengar Allah berbicara bisautin dengan suara wa harfin dan dengan huruf ya seperti Allah berfirman alhamdu ini kan ya didengar oleh malaikat Jibril dan alhamdu itu adalah terdiri dari alif lam ha mim dal jadi Allah berfirman Allah berbicara bisautin dengan suara wa harfin dan juga dengan apa huruf ya, kita mengimani seperti itu hakikian betul-betul hakiki Allah berbicara. Naam. Termasuk pembicaraan Allah Azza wa Jal adalah dia Allah Azza wa Jal akan mengajak bicara hamba-hambanya. Ya. Pada hari kiamat. Adapun di dunia ini ya, kita membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tetapi kita tidak mendengar ya secara langsung tetapi yang kita baca adalah kalamullah ucapannya siapa Allah Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak bicara oleh Allah ketika beliau Isra Mi'raj sampai ke langit yang ketujuh sampai ke Sidrotul Muntaha ya diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman didengar oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam diwajibkan dalam sehari semalam sholat 50 kali. Itu didengar langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Azza wa Jal memiliki sifat kalam dan Allah yukallimu ibadahu. Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya berbicara. Kapan pada hari kiamat? Ya, dalam kehidupan dunia ini hanya beberapa saja yang Allah ajak bicara. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nah, Kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة dan ahlu sunnah wal jamaah para sahabat, para tabi'in atba'ut tabi'in semuanya meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal mengajak bicara hamba-hambanya nanti pada hari kiamat Allah berbicara, Allah mengajak bicara hambanya laisa bainahum wa bainahu turjuman tanpa ada perantara penerjemah antara Allah Azza wa Jal dengan hambanya bicara langsung tanpa penerjemah wal imanu bihi dan wajib kita mengimani itu karena ini sabdanya Rasul karena ini perkara yang diyakini oleh Rasul para sahabat ya jadi Allah Azza wa Jal dia yukallimu ibadahu mengajak bicara hambanya pada hari kiamat tanpa ada ya perantara penerjemah antara Allah Azza wa Jal dan hambanya. Ini kewajiban kita mengimani itu al-imanu bihi wa tasdiku bihi mengimani dan membenarkannya. Naam. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ini pernah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Ini diulang oleh Syekh rahimahullah mempertegas. Taib di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengajak bicara hambanya nanti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari rahimahullah dan Al Imam Muslim Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali pasti Allah akan mengajak bicara. Ya. Allah akan mengajak bicara dia tanpa ada perantara bainahu wa bainallah. Tidak ada perantara. Ya. Diajak bicara. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun mengimani apa yang dikatakan oleh siapa? Rasul. Ya. Wabillahi taufiq. Dan tidak ada yang susah bagi Allah semua diajak bicara oleh Allah dalam satu waktu mudah bagi Allah. Ya. Semua diajak oleh Allah dalam satu waktu mudah bagi Allah dengan pembicaraan yang berbeda-beda. Sahal mudah bagi Allah. Ya, tidak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah Azza wa Jal juga tidak ada kesusahan sama sekali di satu waktu Allah memberikan rizki kepada seluruh manusia. Berbeda-beda rizkinya. Ya atau tidak? Berapa miliar manusia saat ini? Berapa miliar hewan-hewan saat ini? Jenis sapi, jenis kambing, jenis ular, jenis tikus, jenis serangga-serangga semuanya itu makhluk-makhluk Allah semua itu marzuk mendapatkan rezeki dari siapa? Allah saat ini detik ini ya siapa saja yang mendapatkan rezeki dari Allah tidak bisa dihitung ya kan di satu waktu tidak salah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya yeah. Makanya jangan jangan menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk tak boleh haram. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama antara Allah dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia adalah zat yang maha melihat lagi maha mendengar. Ya kalau kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk ini sama namanya bentuk penyimpangan. Ya. Dan tidak bisa akan memahami masalah iman kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kalau kita ya mau mengajak bicara orang ya satu orang satu mudah baru bisa itu pun kadang tidak paham kita. Tapi kalau sudah di hadapan kita lima orang, dua orang, tiga orang, empat orang kita bicara semuanya, semuanya punya hajat, tidak bisa kita bicara di satu waktu. Allah azza wa ala kulli shayin qadir terserah Allah azza wa Ya, ketika Allah menghendaki semuanya diajak bicara dalam satu waktu sahal mudah bagi Allah azza wa Tidak ada yang susah. Nah, wabilahi taufiq mimbabit takrib untuk mendekatkan makna tadi jelas kalau ini ya. di satu waktu Allah memberikan rizki kepada seluruh apa eh, makhluk-makhluknya tanpa ada kecuali tidak salah taib ikhwati rahimani rahimakumullah jadi Nabi Ali Shallallahu Wasallam tegas mengatakan Allah mengajak bicara kalian dan tidak ada penerjemah antara Allah dengan kalian. Demikian juga dalam Al-Quranul Karim kita telah membaca dan kita membaca bahwasanya Allah Azza wa Jal betul-betul berbicara, menyeru. Yang namanya seruan itu adalah ya tentunya bisautin dengan suara. Di dalam surah Fussilat ayat 47 Sampai 48 Allah mengatakan wa yauma yunadihim aina syurakai dan pada hari Allah Azza wa Jal menyeru mereka semuanya manusia dan Allah berkata aina syurakai mana sekutu-sekutuku yang kalian menganggap dulu sebagai sekutuku mana Apakah mereka memberikan manfaat? Apakah mereka bisa menolak madorot? Apakah mereka bisa memberikan manfaat untuk kalian? Menyelamatkan kalian dari azab neraka? Mana surokai? Mana sekutu-sekutuku yang kalian dulu menganggapnya sebagai sekutuku? Juga firman Allah dalam surah Al-Qasas ini sepertinya sudah kita bahas. Kita ulangi, ikhwan. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون dalam surat Al-Qasas juga sama dan pada hari kiamat Allah Azza wa Jal menyeru memanggil mereka namanya menyeru dengan suara atau tidak dengan suara didengar ya. dalam bahasa Arab tidak dikatakan menyeru kalau kita hanya batin ya saya diam. Baik. Kemudian suatu saat saya ketemu, lupa Pak, kemarin saya panggil kok tidak datang." Saya berteriak-teriak kemarin. dosa tidak dengar. Ya memang saya teriak dengan batin memang namanya. Ini namanya bukan berteriak, Bukan menyeru. Yang namanya menyeru itu mesti bisaut dengan suara. Didengar. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla berbicara. Dan berbicara adalah sifat sempurna. Lawan dari bicara adalah apa? Bisu. Bisu adalah sifat kekurangan. Ya. Masa Allah Azza wa Jalla disifati bisu, tidak bicara. Ya. Wabillahi taufiq. Bisu adalah sifatun naqs sifat kekurangan yang Allah munazzah anhu. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat-sifat yang seperti ini. Ya. Wabillahi taufik. Ini dua ayat yang semuanya menyatakan bahwasanya pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla menyeru, yunadihim. Wan dan yang namanya nida seruan kata Syekh Rabi' la yakunu illa biharfin wa sautin tidak dikatakan seruan kecuali ketika diiringi dengan suara dan huruf ini baru namanya menyeru ya fulan hadza huwan nida ini seruan panggilan ya kan ada suara dan terdiri dari huruf ya wabillahi taufik dan juga Allah Azza wa Jal mengajak bicara ahlul jannah di antara kenikmatan ahlul jannah adalah mereka berbicara dengan Allah Azza wa Jal ya di antara yang Allah serukan kepada ahlul jannah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih Allah mengatakan kepada ahlul jannah hal rawitum apakah kalian sudah ridha sudah puas dengan kenikmatan surga Kemudian Allah mengatakan, "Hal azidukum maukah aku tambahi kalian kenikmatan?" Sampai para sahabat atau sampai para ahlul jannah penduduk sorga berkata, "Ya Allah, kurang apa ya Allah? Engkau sudah menjadikan kami putih wajahnya, engkau sudah memberikan saya ini, itu dan seterusnya. Perasaan sudah semua ada, habis semua." Nah, ya, jadi ditanya lagi, "Mau tambahan apa?" Oh, sudah mendapatkan segala sesuatu. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, hal raditum hal azidukum apakah kalian sudah ridho tentu iya maukah aku tambahi kalian dengan tim tambahan para sahabat atau ahlul jannah mengatakan apa ya Allah saya sudah mendapatkan segala sesuatu kemudian Allah azza wajalla menampakkan wajahnya inilah tambahan yang dimaksud an-nadharu ila wajhihil karim melihat kepada wajah Allah azza wajalla dan ini kenikmatan yang paling besar dirasakan oleh kaum mukminin fil jannah di mana? Di sorga. Nah, maka kita ahlus sunnah meyakini bahwasanya Allah yukallim mengajak bicara wa dan Allah berbicara jadi Allah itu berbicara Allah juga mengajak bicara Yukallimul afrad subhanahu wa ta'ala sekehendak Allah. Allah ingin mengajak bicara kepada hamba-hambanya secara khusus. Silahkan Allah maha kuasa. Mengajak bicara Nabi Muhammad SAW secara khusus. Mengajak bicara Nabi Musa SAW secara khusus. Mengajak bicara malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak atau dalam Al-Quranul Karim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan ingatlah ketika Rabbmu ketika Allah Azza wa Jal berkata kepada malaikat-malaikatnya yakni mengajak bicara kepada siapa? malaikat. Nah. Inni ja'iluka eh, ini ja'ilu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah aku akan menciptakan di muka bumi ini Adam ya ya itu sekendak Allah Allah mau berbicara dengan siapapun demikian pula Allah Azza wa Jal mengajak bicara hamba-hambanya nanti pada hari kiamat tanpa ada turjuman tanpa ada penerjemah Baik. Allah Maha Kuasa hmm. Allah berbicara mengajak bicara hambanya tanpa ada penerjemah wa yukallimul jami' Allah mengajak bicara seluruhnya mudah bagi Allah mengajak bicara seluruhnya di satu waktu ya Allah Subhanahu wa taala mausufun bihadal kamal azalan wa abada maka ketahuilah bahwasanya betul-betul kita meyakini Allah itu memiliki sifat ini yaitu sifat apa? kalam. Ya. Ya. Kalam itu lawan dari kalimat akhros, bisu. Hmm. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Allah berbicara. Kapan saja Allah bicara sekehendak Allah dengan siapa saja sekehendak Allah Ya, wabillahi taufik. Dan sifat ini adalah sifat yang azali. Azali yang ini tidak berpermulaan sebagaimana Allah tidak berpermulaan. Azali ini sifat bagi Allah Azza wa Ya, beda dengan sifatnya kita, kalamnya manusia. Tadinya tidak bisa bicara, berproses, ya kan? Baru bisa bicara. Bicaranya tadinya satu kata, dua kata, itu pun belum lancar, masih cedal. Ini manusia. Ya. Kemudian hal yang sangat penting, ma'asyiral muslimin, kewajiban kita adalah mengimani Allah punya sifat berbicara. Titik. Jangan kemudian kita dibawa oleh syaitan untuk berpikir kalau Allah berbicara berarti butuh ini ya, butuh itu ya, harus ada ini ya, harus ada itu ya. kalau manusia, iya, tidak akan bicara dengan fasih, dengan baik kecuali ada mulut. Ya. Nah, ada lidah, ada gigi yang le yang lengkap. Baru bisa bicara dengan apa? Fasih jelas. Jangan sampai kemudian Seorang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oh, berarti kalau Allah berbicara, berarti butuh ini, berarti butuh itu, berarti berarti. Tidak boleh yang seperti ini. Kita tidak boleh berbicara lebih daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan apa? Sunnah. Titik kita hanya mengatakan Allah Azza wa Jal yatakallam, yukallimun nas. Allah Azza wa Jal berbicara. Allah mengajak bicara manusia yang Allah kehendaki. Allah mengajak bicara manusia nanti pada hari kiamat tanpa ada penerjemah antara Allah dengan siapa? Dengan hambanya. Titik itu saja. Hmm. Jangan kemudian kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. makhluk saja disifati dengan sifat berbicara itu tidak mesti dia harus kemudian memiliki mulut, memiliki ya lidah, kerongkongan, tidak. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan nanti pada hari kiamat lesan-lesan manusia tertutup namun tangan-tangan dan kulit-kulit mereka berbicara. Tangan berbicara, kulit berbicara, kaki berbicara. Siapa yang bisa menjadikan tangan berbicara, kulit berbicara? Hah? Apa jawabannya? Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aitihim wa tashhadu arjuluhum. Ya, kan demikian. Pada hari kami bungkam, kami kunci mulut-mulut mereka dan mengajak bicara atau berbicara kepada kami mempersaksikan kepada kami apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka jadi tangan-tangan berbicara membuat persaksian tentang apa yang dulu dilakukan oleh tangannya kaki memberikan persaksian kulit memberikan persaksian ya, ya kita imani bahwasanya tangan akan berbicara kulit akan berbicara kan demikian ya, demikian juga dengan Allah Azza wa Jal ya. Nah. jadi jangan kemudian ya kita berpikir yang bukan-bukan. Jadi ahlus sunnah itu dituduh sebagai mujassimah. Ahlus sunnah dituduh sebagai apa? Mujassimah. Yani seakan-akan mengatakan Allah itu berjasad seperti manusia. Ini buktinya. Mereka mengatakan Allah berbicara, berarti ada mulut, berarti ada, berarti berarti. Gazabta, kamu dusta. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kita hanya sekedar sebatas mengatakan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Titik. Iya kan? Kita hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi mengatakan apa? ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada di antara kalian nanti pada hari kiamat kecuali akan diajak bicara oleh Allah azza wajal tidak ada penerjemah antara Allah dengan kalian itu saja yang kita katakan ya atau tidak sebatas itu adapun bagaimananya itu bukan bukan kapasitas kita dan tidak boleh untuk kita berpikir memikirkan bagaimana tidak bisa tidak boleh nah um, enak ahlu sunnah wal jamaah ketika membaca percakapan antara Allah dengan malaikat sudah imani sudah Allah berbicara didengar oleh siapa malaikat malaikat menjawab kemudian Allah menjawab lagi ya ketika Allah akan menciptakan Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Jangan kemudian berpikir yang bukan-bukan, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada kadib, ini semuanya dusta. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi sifat kalam ini adalah sifat sempurna bagi Allah. Kalau kita mengatakan Allah tidak berbicara, ya, berarti apa? Bisu. Dan bisu itu sifat apa? sifat naqs kurang ya wabillahi taufiq wa hadha min sifati kamalihi inilah sifat kalam Allah azza wa jalla jadi Allah betul-betul berbicara memiliki sifat berbicara yukallimul afrad Allah mengajak bicara individu-individu yang Allah kehendaki yaumal qiyamah pada hari kiamat Allah mengajak bicara manusia semuanya wa kallama Musa Allah mengajak bicara Musa wa kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Allah mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kallama Jibril mengajak bicara Jibril alaihi salatu wasallam wa yukallimul malaika mengajak bicara malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala dan ini sekali lagi adalah sifat kesempurnaan bagi Allah selesai bisa difahami ikhwati? Ya. Nah, mudah bagi kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ngantuk tidak ikhwan? saya lagi mengusir kantuk ini namanya. Ya. Perjuangan memang ya. Nah, ya. maksudnya mbok sampai salah ngomong gitu kan ya. Kalau antum ngantuk sih tidak ada tanggung jawab ya kan. Ngantuk ngantuk <laughs> tinggal tidur saja. Iya, ngantuk ya sudah tidur Kalau ini sampai salah ngomong bahaya. Bismillah. Baik. Ini salah satu prinsip dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Syahid intinya kita meyakini Allah memiliki sifat apa? Kalam. Dan Allah akan mengajak bicara hambanya, akan mengajak kaum mukminin berbicara. Fil jannah di sorga diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini kenikmatan yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang kufur kepada Allah diharamkan ini semuanya nanti. Dakhalan nar masuk neraka sudah. Siksaan yang pedih, kesengsaraan yang abadi. Nauzubillah min dalik. Ikhwati rahiman rahimakumullah. Nah. Kita masuk kepada Masalah berikutnya. Ya, masalah berikutnya. Kata beliau rahimahullah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan al-imanu bil haul wa sifatihi. Mengimani telaga telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam wasifatihi dan juga mengimani sifat sifat telaganya Rasul Kata Imam Ahmad bin Hambal, wal imanu bil hawdi Dan ahlu sunnati wal jamaah mengimani tentang adanya haud telaga. Telaga apa yang dimaksud? Wa anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hawdhan dan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hawdhan memiliki telaga pada hari kiamat ini telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telaganya beliau ini taridu alaihi ummatuhu umatnya berdatangan menuju telaganya Rasul. Untuk apa? Untuk minum dari telaga tadi. Dan barang siapa yang minum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Abadal abad, kekal selamanya, tidak akan haus. Jadi minumnya dia bukan minumnya orang yang kehausan. Tapi minumnya ahlul jannah adalah minumnya orang yang menikmati minum. Ya. Ya. Tidak ada istilah kehausan, kelaparan, tidak. Ya. Ahlul jannah makan terus, makan terus, makan terus, minum terus, minum terus, menikmati selalu. Ya. Di dunia pun ada ya. Kita makan bukan karena lapar, tapi karena apa? Menikmati. Ya. Tapi ada batas, sudah tidak nikmat lagi. Kalau sudah kekenyangan itu namanya. Ahlul jannah tidak. Semua makanan-makanan yang lezat diminum, dimakan dalam keadaan tidak haus, tidak lapar dan tidak memikirkan keluarnya hajat, buang hajat tidak. semuanya itu menjadi keringat yang wangi. Nah, ya. Subhanallah, ini urusan akhirat sudah. Ya. Beda antara negeri akhirat dengan negeri apa? Dunia. Ya. Kalau dunia beda, ya. Bila itu maka kita imani apa yang dikabarkan. Kita mengimani Rasul memiliki telaga dan barang siapa yang meminum dari telaga tadi tidak akan haus apa selama-lamanya. Ya, selama-lamanya tidak akan haus. Beda urusan dunia dengan akhirat sudah. Ya, beda. Dan telaganya Rasul ini sangat luas. Kata Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis tentunya, irduhu atau arduhu mislu tulihi panjangnya sama seperti lebarnya masirota syahrin perjalanan satu bulan jadi panjangnya itu perjalanan satu bulan lebarnya juga perjalanan satu bulan itu panjang dan lebarnya telaga Rasulullah SAW berarti sangat luas dan di sekitar telaga-telaga itu ada aniyah, bejana-bejana yang jumlahnya sangat-sangat banyak aniyatuhu ka'adadi nujumis sama ya. bencana-bencananya itu sangat banyak seperti jumlah bintang-bintang di langit alama sahat bihil akbar wal asaru min ghairi wajhin dan ini semuanya telah diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bukan hanya satu jalan tapi banyak jalan meriwayatkan ini ya Bukan satu jalan, dua jalan, tiga jalan. Bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir sangat banyak. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Dan haud Allahu alam apa namanya? telaganya Rasul ini ya sebelum seorang melewati sirat sebelum seorang melewati apa sirat wallahu alam kata Syekh Rabi ibnu al Hadi Al-Madkhali hafizahullah wal imanu bil haud wajib bagi kita untuk mengimani telaganya Rasul hadza al aqaid allati yajibu an yu'min bihal abdu. Ini termasuk di antara keyakinan-keyakinan termasuk di antara akidah akidah yang harus diyakini oleh semua manusia harus nah kenapa harus diimani karena ini telah dijelaskan dalam nusus dalam dalil-dalil yang sahih Waqat waradat fil hawdi ahadith balagat haddat tawatur dan sungguh Hadis-hadis tentang telaganya Rasul ini sangat banyak mencapai derajat mutawatir. Wa annahu yakni masiratuhu syahrun wa tuluhu wa irduhu sawa. Besar telaganya Nabi, sangat besar, lebar dan panjangnya sama. Tuluhu wa arduhu sawa, panjangnya, lebarnya sawa, yakni sama. Perjalanan satu bulan. Eh, satu bulan perjalanan berapa sudah? Baid, sangat jauh. Ya, orang melakukan perjalanan satu bulan sampai mana sudah. Ya. Panjangnya satu bulan perjalanan, lebarnya satu bulan perjalanan. Dalam sebagian riwayat dikatakan wafil hadis annahu minal madinati ila sana'a. Dalam hadis dikatakan ya panjangnya itu dari Madinah sampai Sana'a. Madinah ma'ruf, Sana'a juga ma'ruf. Sana'a di Yaman. Ya. Dalam sebagian riwayat Rasul mengatakan wamin Ailah ila Sana'a. Jaraknya dari kota Ailah sampai Sana'a. Kok beda-beda ya? Terkadang Rasul mengatakan perjalanan satu bulan, terkadang Rasul mengatakan dari Madinah sampai Sana'a, terkadang mengatakan dari Ailah Ailah sampai Sana'a ya tidak beda-beda, sama hakikatnya. Hakikatnya sama. Ya, dikatakan oleh para ulama bahwasanya Nabi Muhammad SAW berbicara sesuai dengan objek yang diajak bicara. Ya, kalau panjenengan tanya 500 kilo itu dari mana sampai mana ya? ya. Tentu saya akan menjawab kota-kota yang panjenengan ketahui, ya atau tidak? Ya dari apa namanya dari Purbalingga ke ya Jakarta itu kurang lebih nah. oh ya yeah. tapi kalau saya menyebutkan yang jenengan tidak tahu ya ya yeah. Taib yeah. sebut saja nama sebuah kota yang antum tidak tahu yeah. dan kota yang lain juga tidak tahu tidak bisa bayangkan jadi sesekali Rasul mengatakan jaraknya itu dari Madinah sampai Sana'a kurang lebih seperti itu. Dalam sebagian riwayat dari Ailah sampai mana? Ya, sampai ya Sana'a. Ya. Baik. Ailah tahu Pak? Tidak tahu ya. Yang tahu yang pertama tadi ya. Nah, ya, Madinah dan Sana'a. Nah, tahu saya. Ya. Seneng kalau tahu. Ya. ya. Kalau tidak tahu ya memang tidak difahami. Ala hal demikian. Ini menggambarkan bahwasanya telaga Rasul itu sangat lebar. Sangat luas. Fahuwa mimma akramallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan ini diantara ya keutamaan Nabi alaihi salatu wasallam yang Allah muliakan beliau dengan keutamaan ini ya tidak atau apa Nabi SAW diberi ini diberi haul telaga yang luas ya. wa fi sya'nihi Allah berfirman ya, tentang telaga dalam surah Al-Kautsar inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepadamu al kausar. Apa al kausar? Ya. al kausar itu nahrun fil jannah. Sungai di sorga. Kalau al kausar sungai di mana? Sorga. Namanya al kausar. Dan dari al kausar inilah ya, air yang menuju ke mana? Haud menuju ke telaganya Rasul SAW. Allahu a'lam. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar maka salatlah engkau hanya untuk Rabbmu dan sembelihlah juga hanya untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus. فهذا من أفضل ما امتن الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم Inilah diantara apa yang Allah berikan sebagai kemuliaan kepada nabi dan rasulnya. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Dan disebutkan dalam hadis umat nabi ini akan berdatangan untuk minum dan ternyata ada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mendekat akan minum diusir, diusir. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya haud itu sebelum sirop diusir. Yang diusir ini adalah ya, taib ahlul bidah. Kata Syekh Rabi rahimahullah Waroda anna unasan yutraduna anhu wahumul murtaddun Sebagian manusia umatnya Rasul datang menuju kepada haud telaga itu namun kemudian yutradun diusir. Kenapa? Wahumul murtadun, mereka ini orang-orang yang murtad. Wa yulhaqu termasuk yang diusir di samping orang-orang yang murtad adalah ahlul bidah. Ahlul bidah. Sebagaimana ini diterangkan oleh para ulama kita, Zakaru dal Qurtubi wa ghairuhu. Seperti disebutkan oleh Imamul Qurtubi rahimahullah dan yang lainnya. Wa naqala dzalikal Hafidh Ibnu Hajar anhu. Ya. Demikian pula ya, dinukilkan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu dari Qurtubi. al Bukhari yaqal bahwasanya Al Bukhari rahimahullah mengatakan Al muradu billadzina yuzaduna anil haud wa yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashabi ashabi qala innahum ahlur riddah wa adkhala fihim ghairuhu ahlul ahlal bidah dan yang dimaksud ya dengan orang-orang yang diusir yang diusir itu yang diusir dari telaga ya adalah ahlur riddah orang-orang yang apa murtad dan di dalam hadis disebutkan ada orang yang datang kemudian Rasul mengatakan ketika melihat orang ini diusir Rasul mengatakan ashabi ashabi sahabatku sahabatku tapi kemudian tetap diusir diusir Kemudian dikatakan innahum ahlur riddah, mereka itu ahlur riddah, orang-orang yang murtad. Ah, di sini penting ini. Ada sebagian orang yang memanfaatkan riwayat ini untuk mencela siapa? Sahabat. Nah, ini coba ada orang yang datang kemudian diusir, Rasul mengatakan sahabatku, sahabatku. Kemudian dikatakan mereka telah murtad. Nah. Dengan itu kemudian mereka memurtadkan para sahabat semuanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, naudzubillah min dalik. Ya. Jawabannya, hadis ini tidak menunjukkan celaan bagi para apa? sahabat. Namun kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang pada zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, mereka lahiriahnya adalah orang-orang yang beriman, namun sesungguhnya mereka munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, seakan-akan adalah orang yang melakukan ibadah, sholat dan seterusnya. Namun di mana tempat dia? Finar. Karena dia adalah apa? Munafik, bukan muslim. Munafik, murtad tidak dikatakan sahabat. Tetapi di sini Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya mengatakan ashabi ashabi ya. Rasul tidak tahu apa yang terjadi nah, sesudahnya. Adapun para sahabat itu tidak ada yang murtad. Ya. semua sahabat fil jannah di surga Allah azza wajalla. Taib. Termasuk juga yang diusir adalah ahlul bid'ah. Lima ada kenapa? Ya, karena mereka merubah agama ini. Fa ahlul bid'ah ahdatsu ba'dar rasul karena ahlul bid'ah mereka telah membuat sesuatu yang baru, merubah agama Rasul sesudah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Taib. Ini keyakinan kita ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya telaga Rasul itu sangat luas dan banyak apa namanya bejana-bejananya seperti banyaknya apa namanya eh, bintang-bintang di laut bejana-bejana dari emas, dari perak dan barang siapa yang minum darinya dia tidak akan haus selama-lamanya. Adapun hadis tadi ya sama sekali bukan celaan kepada siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum sama sekali. Tetapi orang-orang berpenyakit itu mengambil yang seperti ini untuk apa? memperkuat kebatilan mereka. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan masyarul muslimin rahimani rahimakumullah dua permasalahan ini ya permasalahan yang penting ya eh, yang pertama tentang sifat kalam bagi Allah dan yang kedua tentang haud telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat wassalamualaikum wassalamuhu alaihi wa ala alihi ajmain alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh